Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Amma ba'd, ma'asyiral mustami'in, para pemirsa, para pendengar uh, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah sesi yang ke-38 ya, halakoh yang ke-38 dalam pembahasan kitab Fiqhu Tarbiyatil Abnai wa Ta'ifatun min Nasaihil Atibba karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala kita masih melanjutkan sesi sebelumnya masih dalam e, masalah atau masih dalam subjudul contoh-contoh hadis yang menerangkan tentang rahmat dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya terkhusus kepada anak-anak kecil ya dalam hal ini. Nah di antara hadis yang menerangkan bahwa Nabi pun sangat memperhatikan hak yakni dan rahmat terhadap anak-anak kecil adalah e, hadis dalam Sahih Muslim dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu taala anhu ya tentang uh, diakhirkannya hukuman rajam terhadap seorang wanita dari Ghamidiyah ya wanita Ghamidiyah yang mengaku berzina dan dia hamil. Jadi kisahnya cukup panjang dalam Sahih Muslim dan intinya bahwa e, seorang sahabat yang bernama Maiz bin Malik yang ini merupakan juga sahabat yang bertaubat dari zinanya dan pasangan zinanya adalah wanita ghamidiyah itu Menatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah tahhirni wa ya, wahai Rasulullah uh, sucikan saya dan eh, hadisnya diringkas oleh penulis ya bahwa di situ eh, datang kemudian beberapa waktu setelahnya wanita dari ghamid dari azd ya atau dikenal dengan imraatun ghamidiyah sama juga mendatangi Nabi dengan mengatakan, Ya Rasulullah, tahirni, wahai Rasulullah, sucikan aku. Lalu Nabi menghindar dengan mengatakan, Wai haka irji'i fastaghfirillah wa tubi ilaih. Kamu pulang sana dan istighfarlah mohon ampunan Allah dan bertobat pada Allah. Lalu wanita ini malah membalas begini, malah menjawab, Araka turidu an kama radat tama'is. Ibn Malik, aku melihat engkau ingin yakni menolak saya sebagaimana engkau telah tolak ma'iz. Ya, Maiz bin Malik yang pertama kali datang mengaku berzina juga. Ternyata itu pasangan zinanya. Wa madza kata Nabi SAW ada apa memangnya itu? Lalu kata wanita tadi innaha hubla minaz zina. Dia hamil dengan sebab zina itu. Lalu Nabi berkata anti oh ternyata kamu ya maksudnya pasangannya itu qalat na'am iya. Jadi kamu hamil dengan sebab zinanya. Ya. Akhirnya kata Nabi SAW hatta tad'i ma fi batnik ya nanti engkau akan dirajam sampai engkau melahirkan terlebih dahulu. Jadi nanti kamu pulang dulu sana. Tentunya ini ya subhanallah bentuk i'rad ya bentuk Nabi itu tidak mau sebetulnya menghukum rajam ya tapi sebaiknya seseorang yang berzina itu bertaubat saja antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sudah sampai kepada beliau selaku imam, selaku waliul amri di sini ya berarti harus dirajam tapi nanti. Ini menunjukkan juga bahwa Eh, betapa kasih sayangnya Nabi kepada hak anak kecil bahkan kepada yang masih di perut sekalipun ya sampai akhirnya disebutkan dalam hadis ya bahwa wanita itu akhirnya melahirkan dan diberikan jaminan oleh sebagian sahabat Ansor ya artinya diberi uh, nafkah sampai melahirkan dan ketika melahirkan Nabi pun bersabda lagi idzan la nurjimuha wa nad'u waladaha saghiran hatta lahu uh, saghiran man yurdi'uhu ya tentunya kami tidak akan merajamnya sekarang. Bila mungkin kami meninggalkan anaknya itu sementara ibunya dirajam sehingga tidak ada yang menyusuinya nanti. Akhirnya pun setelah itu baru ada seorang lelaki dari Ansor yang mengatakan bahwasannya tanggungan anaknya kepada saya. Artinya dia akan mencarikan ibu susunya. Baru habis itu Nabi merajamnya. Ya, dan tentunya ini banyak riwayat ya tadi dalam Sahih Muslim dan juga dalam beberapa riwayat dalam Sahih Muslim juga ada yakni riwayat yang lain artinya ada tambahan sedikit e, peristiwa bahwa anak tersebut setelah lahir sama Nabi disuruh menyusui dulu ya sampai disapih Berarti di sini versinya berbeda. Kalau tadi sampai ada sahabat yang menanggungnya, kalau di sini betul-betul disusui sampai disapih dan sampai akhirnya datang lagi ke Nabi. Coba ya bayangkan ini wanita ini betul-betul ikhlas. Itulah bedanya para sahabat seandainya pun mereka bermaksiat, mereka bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Taubatan nasuha. Sampai mendatangi Nabi lagi dengan ah, bayinya yang sudah tidak menyusu dan sudah memegang sepotong roti Ya, dan wanita tadi mengatakan, "Hadza ya Nabi Allah. Ini ya Rasulullah ini anak saya sudah besar dan saya sudah sapih dia." Akhirnya diberikanlah anak tersebut kepada salah satu sahabat untuk diurus, kemudian diperintahkan untuk digali semacam ya lubang untuk dibenamkan sebagian tubuhnya dan akhirnya Nabi pun merajamnya radhiyallahu anha. Nah ini eh, contoh yang sangat jelas bagaimana Nabi sangat memiliki rahmat dan kasih sayang kepada umatnya, kepada anak kecil. Ya memang di satu sisi beliau merajam ya, karena memang itulah hukuman dalam syariat Allah yang berzina dengan zina muhsan adalah dirajam. Namun di sini Nabi juga memperhatikan hak seorang anak kecil yang tidak bersalah. Ya, tentu yang bersalah adalah ibunya dan dan orang tuanya yang berzina. Ya demikian, semoga yakni bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah kita lanjutkan lagi pada sesi yang akan datang masih dalam pembahasan yang mirip dan serupa. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.